السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه kita di halaman 163 Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah dan adapun makna syahadat persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yaitu di sini penggalan syahadat yang kedua ta'atuhu fima amar وتصديقه فيما أخبر واجتناب نهى ما نهى عنه وزجر وألا وألا يعبد الله إلا بما شرع Makna syahadat penggalan kedua adalah mentaati Rasul dalam apa yang beliau perintahkan membenarkan Rasul dalam segala apa yang beliau beritakan menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau cercah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah apa yang beliau syariatkan itu syahadat penggalan kedua kata Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah wa hadhihi syahadatu dan persaksian ini syahadatu anna Muhammadan Rasulullah yaitu persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah laha syurutun bagi syahadat ini punya beberapa syarat-syarat Zakarahal ulama'u mim ma'naha yang telah disebutkan syarat-syarat itu oleh para ulama yang maknanya ialah awalan syarat pertama ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fima amar mentaati nabi dalam apa yang beliau perintah maka wajib untuk mempelajari sunnah Nabi. Sebab mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ah, kata para ulama ada satu kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sesuatu yang tidak akan sempurna suatu kewajiban yang tidak sem, tidak bisa sempurna dengannya maka penyempurna kewajiban itu wajib juga kita diperintahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara tidak mungkin kita bisa mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajari sunnahnya maka mempelajari sunnahnya adalah wajib sebagaimana wajibnya mentaati beliau Sanian syarat yang kedua untuk sahnya syahadat kita pada penggalan kedua syahadat anna Muhammad dan Rasulullah Syarat kedua ialah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik berita itu masuk akal ataupun tidak masuk akal. Harus dibenarkan. Kalau memang telah pasti secara ilmiah bahwa berita itu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka harus dibenarkan berita itu. Di sini juga mengharuskan kita mempelajari hadis yang isinya berita tentang apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan yang ketiga Syarat ketiga untuk sahnya syahadat kita Ijtinabu ma'anhu naha wa zajar Menjauhi apa yang dilarang oleh beliau dan zajar dan apa yang dicerca oleh beliau. Menjauhi larangan beliau dan menjauhi apa yang dicerca oleh beliau. Ini juga tidak bisa dilakukan kecuali dengan mempelajari sunnah. Sunnah Nabi. Rabi'an yang keempat alla ya'budallah illa bima syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak mungkin eh, bahwa tidak boleh seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beribadah kepada Allah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذ tariqa ila إلى مرضات di mana tidak ada jalan untuk mencapai keridhaan Allah illa min tariqi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana tidak ada jalan untuk, untuk mencapai mardhatillah keridhaan Allah kecuali dengan apa yang ditunjukkan oleh jalan Rasulullah Torekohnya harus pakai torekot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Torekoh itu Kata sinonimnya ialah manhaj atau madhab. Itu sinonim semua, torekot manhaj, madhab, ini semuanya satu makna. torekotnya harus pakai torekot Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhajnya harus pakai manhaj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhabnya harus pakai madhab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini juga harus dengan ilmu. Kalau syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah, ibadah kita kepada Allah syaratnya di, uh, syarat untuk diterimanya oleh Allah ialah kalau kita beribadah kepadanya dengan tuntunan Rasul uh, juga berarti harus belajar sunnah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Kemudian setelah kita dituntun untuk mengerti syahadatain mana syahadatain ya yang ini adalah rukun Islam pertama yaitu al-Islam pengertian al-Islam kita masuk kepada rukun yang berikutnya. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhidi qauluhu ta'ala kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan dalil yang menunjukkan salat dan zakat serta tafsir terhadap tauhid ialah firman Allah taala Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah semua pengamalan agama dengan hunafa mencenderungkan agama itu kepada tauhid mencintai tauhid menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali Beliau menyatakan faqad madha ma'ana jumlatun minal adillati alal asli min minal usuli tsalatsati sungguh telah lewat bersama kita lewati bersama sejumlah dalil-dalil yang menunjukkan kepada pokok yang kedua dari tiga landasan utama itu. Pokok yang kedua alladzi huwa ma'rifatu dinil Islam yaitu mengenal agama Islam. Kita sudah membahas pokok yang pertama yaitu ma'rifatu ma'rifatullah ya. Pengenalan pada Allah. Sekarang Ma'rifatu Dinil Islam Ini kita bahas Famadha ma'ana tafsilu arkanil islami Wa adillatu syahadataini Dan telah berlalu bersama kita Tafsil rincian tentang rukun-rukun Islam dan dalil bagi rukun pertama yaitu syahadatain. wasal al muallifu al istidlal ala thubuti hadil arkan. Kemudian muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan pembahasannya mengambil dalil untuk menunjukkan dalil-dalil bagi rukun-rukun tersebut. Kemudian dibawakan ayat ini. Wa ma umiru illa li'abdullah mukhlisina lahuddin. Ini dalil bagi salat dan zakat serta tafsir tentang tauhid. Apa itu tauhid? Kemudian Syekh Zaid menambahkan keterangan. Wa hadhil ayatul karimatu dan ayat ini, ayat yang mulia ini, Zakarallahu Azza wa Jalla fiha Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia menyebutkan di padanya dalilu tauhidi wa dalilu salati wa dalilu zakati Allah menyebutkan padanya dalil tentang tauhid dalil tentang solat, dalil tentang zakat Wadakaro dan di ayat ini Allah menyebutkan pula wujubal ikhlasi fi jamil amali wajibnya ikhlas dalam segala amalan amalan itu baik dalam bentuk akwaliha wa af'aliha perkataan maupun perbuatan itu amalan Bahiruha wa batinuha baik yang bahir maupun yang batin Amalan batin seperti ikhlas Kemudian cinta kepada kaum mukminin, Sesama mukminin, Itu amalan batin Kemudian cinta kepada Allah Cinta kepada Rasul Kemudian cinta kepada syariat Allah Cinta kepada syariat Rasul Cinta kepada sunnah Sunnah Rasulullah Ini amalan batin. Semuanya ini. Ya. Wajib ikhlas dalam segala amalan tersebut, zahir maupun batin. Fafi qawlihi azza wa jalla Maka di dalam firman Allah yang maha agung dan maha mulia Wa ma'umiru Dan tidaklah mereka diperintah ay ma umiratil khaliqatu yakni tidaklah makhluk ini diperintah illa liwahidullaha kecuali untuk bertauhid kepada Allah wa yataqarrabu ilaihi bi kulli ibadatin maliyatin au badaniyatin dan Diperintah pula untuk yataqarrabu ilaih mendekatkan diri kepada Allah dengan segenap ibadah, baik ibadah maliyah yaitu ibadah apa? Pakai harta, zakat, sodakoh itu ibadah maliyah, ibadah dalam kategori dengan harta maupun ibadah badaniyah pakai badan sholat, ya, puasa itu ibadah apa? Badania, pakai badan. Mustashibin al ikhlasa fi dalik disertai dengan ikhlas di dalam menjalankan semua itu. Id innal eh, id annal ikhlasa ruknun min arkani qabulil amali di mana bahwasanya ikhlas itu adalah satu rukun daripada rukun-rukun diterimanya amalan. idza kana idza kana al-amalu ghairu khalisin lillahi azza wa jalla maka apabila satu amalan itu tidak diikhlaskan untuk Allah azza wa jalla fahuwa ghairu makbulin maka amalan itu tidak diterima wa idza kana al-amalu ghairu sawabin dan apabila amalan itu tidak cocok tidak benar dengan tuntunan nabi fahuwa ghairu makbul juga tidak diterima wa idza kana al-amalu sadiran an sayyi'il i'tiqadi fahuwa ghairu makbul aidha dan kalau amalan itu sadir keluar keluar amalan itu atau bersumber amalan itu dari akidah yang bejat, akidah yang rusak, maka juga tidak diterima amalan tersebut. Kadzalika wa amarahumullah azza wa jalla. Demikianlah Allah perintahkan mereka ayyakunu hunafa'a untuk mereka itu menjadi hunafa' orang-orang hunafa. Apa hunafa itu? Dijelaskan di sini oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah bima'na ma'ilina 'anil syirki wa durubihi yaitu condong menjauhkan diri dari syirik wa durubih dan segala yang serupa dengan syirik kabiruhu wa saghiruhu baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil mukbilina ala tauhidi dengan menghadapkan sepenuhnya hatinya kepada tauhid bijami'an wa'ihi wa huquqihi wa mukammilatihi dengan menunaikan jami'an wa'ih segenap macam-macam syirik, ya. macam-macam tauhid, dengan menunaikan segenap macam-macam tauhid dan kewajiban-kewajiban tauhid serta mukamilate penyempurna-penyempurna tauhid. Hukuk tauhid apa? Hak-hak tauhid yaitu meninggalkan yang haram mengerjakan yang halal meninggalkan maksiat menunaikan ketaatan itu hukukut tauhid artinya konsekuensi tauhid itu demikian mukammilatu tauhid, penyempurna tauhid itu apa? yang orang itu akan sempurna ketauhidannya orang itu akan menjadi sempurna ketauhidannya bila dia mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah mencintai segala apa yang dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Ini mukammilatu tauhid. Muqimina li, salawatihim. Mereka juga menegakkan salat yang diwajibkan atas mereka bima tahmilu kalimat al-iqamati mim makna yaitu dengan apa yang dikandungi oleh kata al-iqamah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salah dan menegakkan salat apa yang dikandungi oleh kalimat menegakkan ini? Diterangkan muad um, mereka menegakkan sholat yaitu menegakkan segala yang uh, segala syarat-syarat sah sholat ditunaikan segala rukun-rukun sholat ditunaikan ya dengan baik segala sunnah-sunnahnya sholat ditunaikan dengan baik. Muaddina zakat amwalihim mimma yamlikuna minal asnafi allati tajibu fiha zakatu. Mereka menunaikan zakat terhadap harta mereka mimma yamlikun dari apa yang mereka miliki. Ditunaikan minal asnaf kepada kelompok-kelompok Allah tita jibu zakah yang diwajibkan diberikan zakat itu padanya bisyurutiha wa tawabitiha Allah tijaat fil kitab wa sunnah dengan berbagai syarat-syarat sahnya dan tawabit dengan batasan-batasan yang ada tentang zakat sebagaimana diatur dalam Al-Quran was sunnah wa khatama Allah azza wa jalla hadhihi al-ayati al-karimati min suratil bayyinati biqaulihi wa dhalika dinul qayyimah Allah menutup ayat ini dalam surat Al-Bayyinah ini dengan firman-Nya wadzalika dinul qayyimah. Demikian itulah agama yang lurus. Ai man wahadallah tabaraka wa ta'ala. Yakni kata Syekh Zaid siapa yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi wa abadahu ala sabilis sawabi wal ikhlasi dan beribadah kepada Allah dengan cara yang sawab, yang benar dan ikhlas. Kemudian dilengkapi pula wa kana ma'ilan anisyirki mukbilan ala tauhidi. Dia menjauhkan diri dari syirik dan menghadapkan hatinya kepada tauhid. Muqiman li salatihi muaddian li zakatihi menunaikan, menegakkan sholat dengan segala makna yang ada padanya muaddian li zakati menunaikan zakatnya faqad aqama ad-din alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa taala fi qawlihi wa dzalika dinul qayyimah maka siapa yang menunaikan itu semua tadi sungguh dia telah berarti menunaikan, menegakkan agama yang Allah sebutkan ha, di dalam firman-Nya wadzalika dinul qayyimah. Bila orang berhasil menunaikan semua itu, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan segala amalan untuk Allah, menjauhkan diri dari syirik, mencintai tauhid, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Barang siapa yang menunaikan ini semua, maka sungguh dia termasuk dalam kategori yang Allah katakan wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. وذكره الله wa taala, أيضا في قوله Dan Allah sebutkan pula dalam firman-Nya inna dina indallahi islam bahwa agama yang benar di sisi Allah agama yang sah diakui di sisi Allah hanya Islam yaitu yang meliputi perkara-perkara yang disebutkan tadi wa alzamallahu bihil ibadah dan Allah wajibkan dengan Islam itu hamba-hambanya fi qawlihi wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin dan barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama menginginkan agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya amalannya dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi.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 dapat hmm? dapat di bawah ayat itu setelah ayat itu wa huwa dalilun sharihun ah, khalas ketemu nggak ketemu Hah? Footnote yang pertama Syekh Zaid menyatakan wa dalilus siyami qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa huwa dalilun sarihun begitu. Halas ketemu? Iya. <laughs> Dan Ayat ini merupakan dalil yang sorih, yang tegas Ala fardhi siyami syahri Ramadan Yang menunjukkan wajibnya puasa pada bulan Ramadan alladhi faradahu Allah tabaraka wa taala ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah fardukan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sifatin makhsusatin dengan sifat yang khusus dengan cara-cara yang khusus Zakarah Allah Azza wa Jalla fi kitabihi yang Allah sebutkan di dalam kitabnya wa dzakarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati dan disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya Zakarallahu fi kitabihi ay ayya dzikrin bidayat as-saumi wa nihayati ay dhikru bidayati saumi wa nihayati haitsu qal Allah sebutkan cara-cara puasa di dalam kitabnya ay yaitu dhikru bada e, bidayati saumi wa nihayati disebutkan tentang bidayati saum wa nihayati permulaan puasa dan akhir puasa haitsu di mana Allah menyatakan wa fakulu washrabu maka makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajri sampai terlihat yatabayyan terlihat bedanya antara benang putih dari benang hitam dari fajar. Jadi malam itu kelam kalau kita lihat ke arah timur menjelang fajar itu cuman gelap aja, hitam aja. Terus pertama keluar garis semacam benang begitu membentang secara horizon ya utara selatan di sebelah timur. Nah, itu garis putih atau merah. Itu fajar. Nah, itu mulainya dilarang makan minum. Adan subuh itu waktu itu. Ya. Summa atim musyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sejak mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, lail. Sudah tidak terlihat lagi matahari. Walaupun masih terang, tapi matahari sudah tidak terlihat. Itu sudah waktu buka puasa. فهذه المدة فهذه المدة الزمنية التي أمر الله تبارك وتعالى أن تصام dan muddah zamaniyah masa waktu yang Allah perintahkan antusoma untuk ditunaikannya puasa padanya wa ayyum al muslimuna wal muslimati fi hadha syahril azimi alladhi faradallahu ala al ummatil muslimati fi amiha dan pada masa itu yumsika fiha al muslimun wal muslimat kaum muslimin pria maupun wanita menahan diri padanya fi hadha syahr sepanjang bulan ini al-azim bulan yang agung ini alladzi faradahu Allah 'alal ummatil muslimati yang Allah fardukan puasa itu atas umat muslimah ini fi amiha dalam setahun sekali yaitu bulan Ramadan 11 bulan dalam keadaan tidak puasa satu bulan puasa liyakuna tathiran nufusihim wa tazkiyatan li jawarihihim agar dengan puasa itu mensucikan hati mereka dan membersihkan anggota badan mereka Dengan puasa itu hati menjadi banyak istighfar, banyak minta ampun, taubat kepada Allah. Dan anggota badan tambah bersih karena banyak wudhu. Ya, berhubung sholatnya tambah banyak di samping sholat wajib juga sholat sunnah Yang nggak pernah Qiyamul itu dengan datangnya Ramadan dia menjadi semangat untuk taraweh jadi tambah bersih lagi wa ihya'an liqulubihim hatinya tambah hidup. Sebab semangat baca Quran pada bulan Ramadan tambah meningkat. Hatinya tambah seger dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan. Siangnya puasa, malamnya ibadah taraweh dan berbagai amalan-amalan soleh. Hati jadinya tambah hidup. Hati kalau hidup itu hati yang punya perasaan. Hati yang mati itu hati yang bebal. Gak punya perasaan hati yang bebal itu tidak ada rasa cemburu terhadap kemungkaran. Ini tanda hati yang sudah bebal, sudah membatu. Kalau hati itu hidup, punya perasaan. Lihat kemungkaran itu gemeteran. Maunya ya nyeblak saja Tangan ini sudah tidak tahan lagi rasanya melihat kemungkaran itu untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Ya. Karena hatinya normal. Hatinya hidup. Tapi kalau hati itu mati, ya cuek aja ada kemungkaran atau tidak, cuek aja dan tidak ada perasaan ingin makan, ingin minum kan ya. Kalau mayit itu kan nggak ada ingin makan, nggak ada ingin minum ya. Hati yang sudah mati itu nggak ada perasaan ingin ilmu, nggak ada karena sudah mati. Padahal makanannya hati ilmu, nggak ada ingin minum, nggak haus sama sekali. Ya, karena sudah mati. Padahal minumnya hati atau hati itu perlu disirami dengan zikir. Ya. Jadi ya ada majelis ilmu babah no. Ah. Hat, apa seharian hidupnya kosong dari zikir. Ya, sholat aja enggak hatinya sudah mati. Gak ada perasaan ingin nikmat, menikmati ibadah, mencintai ibadah nggak ada. Ya, tidak ingin melihat kebun-kebun indah, kebun-kebun hati yang indah, yaitu ilmu, ilmu kitab was sunnah, kebun-kebun hati yang indah basatinul qulub kebun-kebun hati yang indah nggak ada keinginan itu sudah nggak ada selera mati naudzubillah ya dan biasanya hati itu bukan mati mendadak tapi mati pelan-pelan hati itu nggak ada hati yang mati mendadak itu nggak ada pelan-pelan. Kasih dosa-dosa, maksiat-maksiat, tambah lemah, perasaannya tambah lemah. Tambah lemah ciri-ciri kehidupannya, seleranya tambah lemah lagi, tambah lemah, tambah mengeras, mengeras, mengeras, akhirnya mati. Itu hati proses untuk mati itu seperti itu orang bermaksiat terus menerus tapi tidak taubat tidak istighfar ha? balrona ala qulubihim makanu yaksibun kata Allah bahkan tertutup hati mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan ya maka dengan Ramadan orang mukmin hatinya tambah hidup dan jiwanya tambah bersih anggota badannya tambah bersih wa takthiran li hasanatihim dengan Ramadan memperbanyak kebaikannya Karena hati hidup Maka semakin sehat hati itu Semakin ingin banyak makan yaitu semakin ingin banyak kebaikan yang dia lakukan makanannya itu tadi ya semakin besar semangatnya untuk memperbanyak hasanat kebaikan-kebaikan wa taqlilan li dan mempersedikit kejelekan-kejelekannya dosa-dosanya fakulluhu khairun wa kulluhu salahun wa falahun semuanya jadi baik dan semuanya jadi sebagai kebaikan wa falah dan keberhasilan Allah jadikan ibadah Ramadan rahmatan bihadhil ummati dhaifati yang merupakan rahmat Allah terhadap umat yang lemah ini allati qasurat a'maruha wa kathurat wa kathurat ashghaluha yang qasurat a'maruha umurnya umat ini rata-rata pendek pekerjaannya asghaluha kathurat banyak sekali tanggung ya umat ini tanggung jawabnya seluruh dunia ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi tanggung jawabnya supaya kalian ini menjadi saksi atas sekalian manusia kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah wa kafa billahi syahida kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah dilahirkan di muka bumi ini kalian adalah linnasi untuk mengemban tanggung jawab terhadap nasib sekalian manusia. Tidak ada batas bangsa, tidak ada batas teritorial tertentu. Semuanya. Berarti memang terlalu banyak pekerjaannya umat ini. Umurnya pendek sehingga Allah merahmati umat ini dengan sedikit pekerjaannya tetapi pahalanya berlipat-lipat ganda minimal 10 kali lipat pahalanya dari nilai amalan itu ya sampai 700 kali lipat sampai lipatan ribu juta miliar tak terhingga jadi masa atau waktu mereka beramal sangat pendek namun kualitas mutu amalan umat ini sangat tinggi dibanding dengan umat-umat yang lainnya. Hah? Disuruh bersatu bukan sekampung, bukan sekecamatan, bukan senegara, seluruh dunia. Disuruh bersatu seluruh dunia. Bukan sekelompok, tapi seluruh dunia disuruh bersatu. Luar biasa amanah yang dibebankan oleh Allah kepada umat ini maka rahmat Allah kepada umat ini dengan menjadikan ibadah Ramadan setiap tahunnya sekali. Fanadahumullahu azza wa jalla fi hadhil ayati maka Allah panggil mereka umat ini di ayat ini biwasfil imani. Allah panggil dengan sifat mereka yaitu al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil dengan sifatnya disebut sifatnya hai orang-orang yang beriman wa ashraful asyraful asma'i bin nisbati lil mukhatabin dan ini adalah ashraful asma semulia-mulia nama yang Allah panggil nama itu bin nisbati lil mukhatabin di, di, bila dinisbahkan kepada pihak yang dipanggil yang diajak bicara pihak yang paling mulia dalam hal ini ialah ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu ini kemuliaan panggilan kemuliaan asyrafu asyrafun minan nidai biya ayuhan nisa'i biya, biya ayyuhan nasi ini lebih mulia panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini lebih mulia daripada kalau dipanggil dengan ya ayuhan nas wahai sekalian manusia kalau ya ayuhan nas itu semuanya kena. Atau awil muslimun. Ya ayuhal muslimun. Ini juga masih lebih rendah dibanding kalau dipanggil dengan ya ayyuhalladzina aman. Kenapa? lianna lil imani makna a'zamu min makna islami karena makna makna iman itu lebih a'zam, lebih agung daripada makna Islam. Maka kalau Allah panggil ya ayyuhalladzina aman, panggilan kepada orang yang beriman ini lebih tinggi daripada ya ayyuhal muslimun. Hah? wa a'dhamu mimma dalla alaihi kalimatun nasi dan tentu panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu lebih agung daripada makna yang ditunjukkan oleh kalimat anas ya nas sebab kata beliau allati yashtariku fiha birru wal fajiru wal muslimu wal kafiru kalau dipanggil ya ayuhan nas itu bergabung badannya orang baik maupun orang jahat si muslim maupun si kafir masuk dalam kategori ya ayuhan nas wa min husni asalibil Quran demikianlah bahwa ini adalah kebaikan daripada asalib, uslub-uslub, cara-cara Al-Quran memanggil. Ketika Al-Quran memanggilnya dengan ya ayuhalladzina amanu. wa min lutfillahi tabaraka wa ta'ala bi ibadihil mu'minina fi lahum dan ini termasuk daripada lutfillah kelembutan Allah Ta'ala Tabaraka Ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya yang mukminin fi da'watihi lahum ketika memanggil mereka Kenapa dipanggil dengan penuh kelembutan oleh Allah, kasih sayang oleh Allah? liyamtathilu awamirahu wa yajtanibu nawahihi agar mereka kaum mukminin menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya fasharrafahum bihadzal laqabi maka Allah muliakan mereka dengan gelar ini yaitu gelar ya ayyuhalladzina amanu wa atba'ahu fadris fardis siyami dan Allah sertakan pula di samping kemuliaan ini gelar yang mulia ini Allah sertakan penyebutan tentang kewajiban puasa. Faqal maka Allah katakan kutiba alaikumus siam. Wajib atas kalian berpuasa. Wa kitabatus siyami fardiyatuhu ala sabilil wujubi. Dan pengertian kitabatus siam, kutiba alaikumus siam itu maknanya ialah fardiyatuhu ala sabilil wujub. Difardukannya puasa ha, ah, dengan cara menjalankan kewajiban itu. Wa qawlihi kama kutiba dan kalau kita dapati dalam firman Allah kama kutiba min sebagaimana hal ini diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian dalilun di sini ada dalil ha ala anna fardiyatus siyam yang menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu laisat min khasaisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kewajiban yang khusus bagi umat Muhammad. Atau bukan ciri khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal hiya fardhiyatun furidat ala kulli ummatin minal umam. Bahkan puasa itu adalah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas umat umat terdahulu atas setiap umat terdahulu. Walihada qala oleh karena inilah Allah menyatakan alalladzina min qablikum kewajiban itu juga diwajibkan atas umat sebelum kalian kama kutiba alalladzina min qablikum minal umami sebagaimana yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian fa aslu faridatis siyam maka asal dari kewajiban puasa itu maktubatun wa mafrudatun alal umamis sabiqati abara tarikhiha sesungguhnya asal kewajiban puasa itu betul-betul adalah suatu kewajiban atas umat-umat yang terdahulu alal umamis sabiqah atas umat-umat yang sabiqah telah lewat terdahulu ya Abar tarikhiha sepanjang sejarah umat-umat manusia terdahulu. Illa annahu takhtaliful kaifiyah hanya saja berbeda masing-masing umat kaifiyah dari sisi cara puasanya. Ya. Kaifiyatu siyami ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam an kaifiyati siyami al-umami sabiqati qablaha cara puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu beda daripada cara-cara puasa umat-umat terdahulu umat yang sebelum umat Muhammad ini wa khatamallahu tabaraka wa ta'ala hadhil ayatid dalati ala fardiyatis siyami dan Allah menutup ayat ini yang menunjukkan tentang kewajiban puasa wa tahtimuhu bidzikril illati da'iyati ilal iltizami wal inqiyadi lil qiyami bi amali hadzal fardh dan Allah wa tuhattimuhu dan Allah Eh, pastikan dengan penyebutan al-illah sebab ada ia yang menyerukan yang mengharuskan untuk orang itu iltizam berkomitmen berpegang teguh wal inqiyat dan terikat lil qiyam bi amali hadzal fardhi untuk menunaikan kewajiban ini alladhi yu'tabaru ruknan min arkani islamina yang dianggap sebagai satu rukun dari rukun-rukun Islam kita. Waqala Allah menyebabkan sebabnya kenapa Allah perintahkan orang-orang beriman itu berpuasa pada bulan Ramadan la'allakum tataku. Allah ikat agar kalian dengan menunaikan kewajiban ini tatakun kalian bertakwa yaitu tatakun Allah kalian bertakwa kepada Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya wa min jumlatil awamir siyami dan termasuk daripada perintah-perintah puasa itu wa haqqan anna man hafadha ala hadhil faraidhi wa man wa min jumlatiha as-salat waz-zakat was-shaum maka dikatakan oh. jadi La'allakum tattaqun Allah Semoga kalian bertakwa kepada Allah Bimtithali awamirihi Dengan menunaikan perintah-perintahnya Wajtina binawahihi Dan dengan menjauhi larangan-larangannya Wa min jumlatil awamiri Asyamu Dan termasuk daripada menunaikan perintah-perintah Allah Dalam rangka bertakwa kepada Allah ialah menunaikan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah selanjutnya menambahkan wa haqqan anna man hafadha ala hadhil faraidi dan adalah satu kepastian dan memang pantas bahwa mereka yang memelihara perintah-perintah, memelihara kewajiban-kewajiban ini, wamin latihan salat wa zakat wa saum dan termasuk daripada perintah-perintah ini, kewajiban-kewajiban ini ialah puasa, zakat dan uh, salat, zakat dan puasa. Fa innahu yattasifu bi sifatit taqwa. Maka dia yang menunaikan kewajiban itu me mendapatkan sifat yaitu sifat takwa allati khutimat bihal ayah fi qawlihi la'allakum tattaqun yang ditutup ayat ini dengannya dalam firman Allah la'allakum tattaqun semoga kalian bertakwa ay tattaquna Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi yaitu kalian bertakwa kepada Allah dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya wa mutaba'ati rasulih alaihi salatu wassalam dan mengikuti rasul tuntunan rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi salatu wassalam fi kulli qaulin wa fi'lin wa amalin dalam segala perkataan, perbuatan dan amalan Zahiran wa batina Baik secara zahir maupun batin Ala sabilir ridha Wal taslimi Wal mahabbati Wal imtithali Dengan jalan Melaksanakan semua itu Dengan ridha Kepada perintah-perintah Allah ini dan taslim tunduk kepada perintah-perintah itu meyakini ini perintah yang wajib ditunaikan wal mahabbah dan mencintai amalan itu yang diperintahkan itu wal imtithal dan semangat untuk menunaikan bertekad bulat untuk menunaikan perintah tersebut iya Begitu tentang puasa Ramadan. Jadi sudah kita bahas tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya yaitu asyhadatain. Dua kalimat syahadat. Kemudian as-shalah. Menegakkan salat. Kemudian az-zakah menunaikan zakat kemudian yang keempat as-saum yaitu saum Ramadan puasa di bulan Ramadan nah, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang al-hajj nah, nah. ada, ada pertanyaan sebelum ditutup نعم Kata penanya, Ustadz apakah boleh kita mengamini doa pada waktu terakhir khutbah pada hari Jumat? Ya, memang dituntunkan untuk mengaminkan doa itu. Sudah kita jelaskan sebelumnya, di mana antara lain Rasulullah SAW mengaminkan setiap penggalan doa. Ya, yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam itu Rasulullah di atas mimbar mengaminkan doa setiap penggalan daripada doa Jibril itu nah, itu menunjukkan bahwa mengaminkan doa itu adalah sunnah setiap penggalan penggalan doa ya Kata penanya dalam hadis yang berbunyi Perbedaan antara seorang kafir dan Islam karena sholatnya Yang anak tanyakan Bagaimana hukumnya bagi orang Islam yang jarang sholat dan lebih banyak maksiat pada Allah Apakah dihukumi sebagai layaknya orang kafir? Ya tidak mesti demikian ya yang dipastikan ialah kalau dia e, menentang tentang kewajiban sholat artinya tidak yakin dengan kewajiban sholat maka dia ini kafir keluar dari Islam tapi kalau dia itu malas sembari dia meyakini sholat itu wajib dan dia mengakui dengan tidak sholat itu dia merasa berdosa dan bermaksiat kepada Allah maka ini masih belum bisa dikafirkan jadi perbedaan antara orang kafir dan orang Islam itu ialah sholatnya ya memang meninggalkan sholat itu kufrun duna kufrin amalan kufur namun eh, belum bisa pelakunya itu difonis kafir keluar dari Islam ya tapi amalan itu adalah amalan kufur nah, bahaya sekali ya penanya bagaimana caranya sholat duha dan apa bacaannya setelah selesai sholat duha apa keutamaannya caranya sholat duha ialah dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam ditunaikan ketika matahari sudah tinggi nah dan doa tertentu tidak ada. Ya kalian silakan berdoa apa yang kalian mau. Setelah sholat duha itu kalian berdoa, silakan berdoa dengan apa yang dimaukan. Keutamaan sholat duha ini dikatakan oleh Nabi, sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang suka bertaubat. Ya, maka tentu keutamaannya demikian besar. Kata penanya, bagaimana tafsir dari beragama sesuai dengan kemampuan kita? Sesuai beragama dengan sesuai kemampuan kita itu ialah beragama dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada pada kita sampai tuntas. Lebih dari itu sudah tidak mampu lagi. Sudah akan terjatuh kepada motorot atau kepada halakah atau kepada kebinasaan. Nah, itu berarti batas kemampuan kita. Hah? Lebih dari itu jatuh sakit. Ah, ini sudah sudah batas itu namanya. Ya, lebih dari itu pingsan. Nah, ini sudah batas kemampuan. Sholat malam semalam suntuk ketika fajar pingsan. Ini berarti batas kemampuan, nggak boleh itu sudah. ya, pingsan akhirnya sholat subuhnya ya apa? Padahal sholat malam sunnah, sholat subuh wajib. Bagaimana? Nah, itu namanya sudah melampaui batas. Jadi dalam batas itu ialah dalam batas kemampuan yang eh, kiranya kita telah mengerahkan segala upaya untuk itu. Bagaimana hisab bagi orang gila di hari kiamat? Bolehkah mensolati jenazahnya? Orang gila di hari kiamat Dia dihisap Ialah sejak dia gila Sejak dia balik Sampai gila Masa antara balik sampai gila itu Dihisap Hah? Tapi kalau dia gilanya itu sejak kecil sebelum balik maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang dirahmati oleh Allah di hari kiamat. Kalau jenazahnya ya tentu kita sholati jenazahnya kalau dia muslim dari keluarga muslim maka kita sholati jenazahnya ya nah kita tunaikan haknya, hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Hmm. Kata penanya, tadi Ustadz menjelaskan bahwa cara berpuasa umat Nabi Muhammad berbeda dengan cara berpuasa umat-umat yang terdahulu. Lalu di mana perbedaannya? Tolong jelaskan umat terdahulu tentu lebih berat puasanya daripada umat sekarang. Umat terdahulu itu ada puasa di mana kalau seandainya ketika berbuka itu tertidur itu harus disambung puasanya dengan hari berikutnya. Hilang waktu buka. Nah, kalau umat Muhammad batasannya ialah tenggelamnya matahari dan terbitnya fajar. Itu saja. Tertidur atau tidak tertidur kalau tenggelam matahari makan sampai terbitnya fajar gitu walhamdulillah Allah meringankan umat ini dengan keringanan Kata penanya, Ustadz, Ana diteror oleh orang Nasrani. Apa yang harus Ana lakukan? Kamlengi. Nah, <laughs> kalau dia masih neror lagi, bacok saja. Jangan mundur sama sekali. Ah, nah, ya semua itu memang harus dihadapi. Kalau sudah Nasrani menteror itu namanya keterlaluan. Minoritas menteror orang mayoritas, kurang ajarnya nemen itu. Namanya. Ya. Kalau orang kafir menampakkan diri sebagai harbi itu tidak punya lagi bukan saja tidak punya hak hidup bertetangga dengan muslimin, bahkan tidak punya hak untuk hidup di muka bumi ini. Kafir harbi itu. Maka kalau dia sudah kafir mau teror-teror, terornya kenapa? Karena kamu nggak bayar utang, kamu, karena kamu nipu dia, oh pantas. Ya, kamu harus menunaikan hak dia. Hah? Tapi kalau dia meneror kamu, umpamanya karena kamu muslim waduh ini namanya bermain api ya kamu jangan mundur nah, banyak temenmu hmm, ya begitu kalau kamu diteror karena mengganggu istrinya wah itu pantas eh, ya itu memang ya sepantasnya karena hak dia untuk marah begitu ya nah jadi lihat permasalahannya kalau memang kamu tidak merasa berbuat melanggar hak dia kemudian diteror ah itu namanya kurang ajar nah, ah. wallahu a'lamu bissawab إلى هنا يا أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته